Siapa namanya? Siapa bang? Siapa ajar? Hamzah ibnu Amr. Yaitu yang memberi kabar gembira kepada Ka'ab ibnu Malik. Dengarkan jangan ngobrol anak-anak. Bentar, ngobrol apa? Dengarkan diam, duduk diam. Kemudian yang dipinjami baju oleh Ka'ab bin Malik siapa? Hmm? Ka'ab yang dipinjami baju. Yang meminjamkan baju kepada Ka'ab bin Malik siapa? Abu Kota ada. Dan yang menyambut Ka'ab bin Malik berdiri lari menyambut Ka'ab bin Malik siapa? طلحة بن عبيد الله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرك وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك Qala fakultu amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Qala la, faqala la, bal min indillah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu. Kana wajhahu, kana wajhahu qit'atu qamarin. Qala wa kunna na'rifu dhalik. Berkata Ka'ab bin Malik, setelah beliau mendapatkan kabar gembira dan beliau pergi ke masjid bertemu dengan manusia dan satu persatu dari mereka mengucapkan selamat atas taubatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'ab. Kemudian Ka'ab sampai ke masjid dan dari kejauhan disusul dan disambut oleh Talha bin Ubaidillah dalam keadaan berlari sehingga ini sangat membekas di hatinya Ka'ab bin Malik. sehingga benar-benar dikenang. sehingga benar-benar dikenang oleh Ka'ab bin Malik siapa yang benar-benar gembira. Karena Tolha ibnu Ubaidillah sampai lari. Ini menunjukkan berarti Tolha ini sangat senang. Sahabat yang lain senang. Sahabat yang lain juga gembira dengan kegembiraannya Ka'ab bin Malik. Tapi kalau sampai ada yang lari dan menyambut Ka'ab bin Malik, ini menunjukkan ketulusannya di dalam berkawan. Sebagaimana yang juga berlomba-lomba untuk memberi kabar gembira kepada Kaab. Ini menunjukkan ketulusan mereka di dalam berkawan. Maka ini adalah sebagai pelajaran yang sangat berharga dari para sahabat. Agar kita itu juga membangun cinta dan benci kita, membangun persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seseorang juga karena Allah. Membenci seseorang juga karena Allah. Orang-orang yang Allah perintahkan untuk dimusuhi, kita musuhi. Orang-orang yang Allah perintahkan untuk dicintai, kita cintai. Itulah hakikat dari tali keimanan yang paling kuat. Ausaku ural iman al-hubbu billah wal bughdu fillah. Ketika Ka'ab bin Malik disuruh untuk dihajar, mereka semua seketika menghajar Ketika Ka'ab bin Malik dikatakan telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua pun seketika menyambut dan berbahagia dengan taubatnya Ka'ab bin Malik. Maka ini juga sebagai pelajaran seandainya musuh kita, orang yang paling kita benci, orang yang kita musuhi, seandainya mereka kembali kepada Allah dan bertaubat, kembali kepada agama yang benar, maka kita juga harus bersedia untuk menyambutnya. Paham? Orang-orang yang kita benci, yang sekarang kita benci karena Allah. Orang-orang yang kita musuhi dan kita hajar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya mereka bertaubat dan seandainya mereka kembali kepada jalan yang benar, maka kita pun insya Allah sangat siap untuk menyambut dan dengan penuh gembira menyambut taubat mereka sebagaimana para sahabat mereka juga gembira dan ikut merayakan kebahagiaannya Abi bin Malik. Maka tatkala aku datangi Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dan aku ucapkan salam kepada beliau, beliau wajahnya berseri-seri karena bahagia. Dan beliau berkata, bergembiralah dengan hari yang terbaik yang pernah berlalu kepadamu semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Berkata Imam Ibnul Qayyim ini adalah sebagai dalil bahwasannya hari terbaiknya seorang hamba adalah ketika ia bertaubat dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari yang terbaik. Hari terbaik seorang hamba adalah ketika ia tahu bahwasannya dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah baiknya seandainya itu terjadi di hari terakhir saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kematian kita kita mati dan kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertaubat. Dalam keadaan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat menggembirakan dan kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang husna. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua di atas Islam di atas tauhid dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah" Thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam ayat tersebut terdapat dalil bahwasannya sebaik-baik hari istiqomahnya seorang hamba adalah ketika ia meninggal. Istiqomahmu yang terbaik, hari yang terbaik agar engkau berbuat istiqomah di atas ketaatan dan diampuni dosa-dosamu adalah ketika engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu sedang dijemput oleh para malaikat untuk beranjak pergi ke akhirat ke alam barzah. Itulah hari yang terbaik maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjemput kita dan mematikan kita di hari terbaik kita, tidak di hari yang terburuk kita. Dan ini di pernyataannya Imam Ibnu Qayyim ini ada yang mengkritik bagaimana dengan hari Islamnya Ka'ab bin Malik. Apakah itu juga lebih baik? Apakah lebih baik hari taubatnya Ka'ab bin Malik daripada hari masuk Islamnya? Kata Imam Ibnul Qayyim, hari masuk Islamnya Ka'ab bin Malik itu memang hari yang terbaik. Tapi lebih sempurna lagi ketika hari dimaafkan dan diketahui bahwasanya Ka'ab bin Malik diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi hari masuk Islamnya Ka'ab itu adalah permulaan kebaikan. Pada saat itu mulailah hari-hari yang terbaik Kemudian dengan ditaubati dan dimaafkannya Ka'ab bin Malik dengan itu maka sebagai penyempurna hari terbaiknya Ka'ab bin Malik. Qala faqultu amin indika ya Rasulullah amin indillah. Maka Ka'ab bin Malik bertanya kepada Rasulullah, aku katakan apakah dari darimu sendiri ya Rasulullah ataukah langsung dari Allah? Jadi Ka'ab bin Malik tanya, taubat ini apakah dari darimu ya Rasulullah ataukah dari Allah langsung? Apa bedanya ini? Padahal antara Allah dan Rasulnya, Allah Rasulullah tidaklah mungkin membuat keputusan sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berkata dengan hawa nafsu. Maka apa bedanya di sini? Kenapa Kaab bin Malik tanya apakah ini darimu atau dari Allah langsung ya Rasulullah? Maksudnya adalah kalau dari Rasulullah maka itu adalah melalui hadis. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala berarti akan turun Al-Qur'an. Sebagaimana juga Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dituduh berzina. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dituduh berzina, maka datang langsung pembebasannya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dibaca dalam Al-Qur'an. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum. Jadi bedanya kalau dari Rasulullah maka akan hanya melalui hadis. Tapi kalau dari Allah langsung turun langsung dari langit sehingga akan dibaca di dalam Al-Qur'an dan ini tentu memiliki kesan yang sangat berbeda lebih berbobot kalau seandainya dari Al-Quran dan dibaca langsung dan akan dibaca oleh kaum muslimin sepanjang masa. Jadi pertanyaan ini bukan kok mendesak atau me, atau menuduh Rasulullah itu tidak sesuai dengan Allah, bukan. Tapi ini yang namanya orang sedang mendapatkan kabar gembira, maka tanya langsung apakah ini dari Allah supaya lebih tentram. Ini adalah termasuk upaya mencari ketentraman, lebih tentramnya lagi. Sebagaimana Nabi Yusuf. Ketika dipenjara dan dibebaskan, Nabi Yusuf ketika diutus kepadanya seorang yang membebaskan, gak mau Nabi Yusuf, gak katakan dulu, bebaskan saya dulu. Tanya kepada para wanita itu, apakah saya berbuat buruk atau enggak? Jadi ketika Nabi Yusuf dibebaskan, dan datang utusan kepada Nabi Yusuf membebaskan, Nabi Yusuf nggak mau. Nggak, saya di sini dulu. Kamu datang dulu kepada para wanita-wanita yang menuduh saya dan tanya kepada mereka, sidangkan di depan sang Al-Amir, Sal Aziz, sang Malik. Apakah saya berbuat buruk? Jadi ini namanya menuntut dan meminta lebih jelas. Sebagaimana Kaab di sini, ketika beliau dibebaskan dan mendapatkan kabar baik, Beliau tanya, apakah ini dari engkau ya Rasulullah atau dari Allah langsung? Jadi menuntut supaya lebih jelas. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mencari sesuatu yang lebih jelas supaya lebih dikenal dan lebih diketahui tabriahnya, pembebasannya. Kalau dari Allah langsung itu akan lebih berkesan. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawablah Maksudnya bukan dari saya. Ini adalah jawaban bagi Amin Indika. Apakah ini dari engkau ya Rasulullah? Ataukah dari Allah? Maka Rasulullah mengatakanlah. Jangan dekat-dekat tau, disuruh mencar kok semakin dekat sini ngumpul sini loh. Jangan nyap, jangan ngomong tau, ini loh. Mencar. Masa Allah ngomongin bola balik? Kebagian kebagian. Malah kata bagi loh, biasanya malah nampan koyoan. Mencar. sing tak kei engko sing gini dhisik. Hanya diperhatikan. Qala la bal hiya min indillah. Qala bal min indillah bahkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sejak ini terbayar lunas sudah segala penderitaan Ka'ab bin Malik. Semenjak ada jawaban la bal min indillah Bahkan dari Allah Subhanahu wa taala pembebasan ini adalah dari Allah langsung. Maka mulai dari sini lunas sudah seluruh penderitaan dan seluruh tangis. Ka'ab bin Malik terbayar lunas. Penderitaan selama 50 hari berlalu dalam duka, berlalu di dalam kesedihan dan gelapnya malam semuanya terbayar lunas. Ketika Datang langsung pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala. 50 hari kesedihan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama baik serta pembebasan yang akan dibaca oleh kaum muslimin sepanjang masa. Paham? Jadi 50 hari kesedihan diganti dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama baik dan juga kegembiraan sepanjang masa. Kira-kira ini rugi apa untung? Kamu berada dalam duka selama 50 hari. Kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kegembiraan serta kebahagiaan selama-lamanya sepanjang masa bahkan Ka'ab bin Malik sudah meninggal pun namanya masih harum. Kisahnya masih harum dan menginspirasi kaum muslimin sepanjang masa sampai hari kiamat sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Maka ucapan Rasulullah bal min indillah bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini maka terbayar lunas seluruh deritanya Ka'ab bin Malik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhu dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak-anak itu harus dibiasakan untuk nurut dan diam ketika khutbah itu jangan ngobrol. Nggak boleh hukumnya kalau khutbah itu ngobrol. Iya, Kalau masih taklim gini masih mending. Kalau khutbah itu nggak boleh ngobrol. Kalian kalau khutbah masih ngobrol terus. Oh, kalau khutbah itu kalau pegang batu saja nggak boleh. Harus perhatikan khotib. Nggak boleh ngobrol. Bapak-bapak hendaknya mendidik anaknya seperti itu. Dididik, jangan bilang oh, masih kecil. Justru masih kecil itulah dididik. Kebalik kalau kita itu mengira mereka masih kecil terus dibiarkan. Anak itu menjadi baik itu tergantung kebiasaannya. Kalau dibiasakan baik ya jadi baik. Kalau dibiasakan buruk, dibiasakan tidak terdidik ya nggak akan terdidik sampai tua. Tadi perhatikan. Kalau waktu khutbah, khutbah Jumat. Ingat, anak-anak nggak boleh ngobrol. Harus diam. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu surra istanara wajuh. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau bahagia, surra dibuat dibuat senang. Surra ini mah benih majhul, dibuat senang. Istanara wajuh maka wajahnya itu bersinar. Bercahaya, dan wajah itu ada cahayanya yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa ammal ladina swaddat wujuhum akabartum ba'da imanikum wajah itu ada sinarnya ada rona pancaran kebahagiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau marah juga kelihatan kalau bergembira kalau senang juga kelihatan ida surro istana rawajuh dan ini menunjukkan kata para ulama, kata lima Ibnu Qayyim ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah yang sangat dalam terhadap umat beliau. Ketika umat beliau ada ditimpa rasa sakit, beliau juga ikut sakit. Beliau juga ikut memikirkan, beliau juga ikut sedih. Ketika umat beliau mendapatkan kenikmatan, beliau juga ikut bahagia. Ini menunjukkan kesempurnaan kasih sayang seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina rauhur rahim Maka berbahagialah apabila kalian punya teman atau punya guru yang bukan hanya menemani dengan badan mereka, tapi juga mereka menemani dengan perasaan mereka. Berbahagialah bersyukurlah. Ketika engkau masih punya kawan, masih punya pendamping, yang bukan hanya mendampingi dengan badannya, tapi juga ikut mendampingi, mendampingi dengan perasaannya. Ketika kau sedih, dia ikut sedih. Ketika kau bahagia, dia ikut bahagia. Ketika kau senang, dia ikut senang. Ketika kau dilanda duka, dia juga ikut berduka. Ini adalah termasuk kesempurnaan di dalam berteman. Termasuk kesempurnaan di dalam mendampingi hidup pendamping hidup itu bukan hanya istri, bukan hanya suami, tapi juga teman. Tapi juga kawan. Di sini Rasulullah SAW bukan hanya menemani para sahabat dengan raga beliau, tapi sebagai dalil bahwasanya Rasulullah juga ikut mendampingi mereka dengan perasaan beliau. Ketika mereka senang, beliau ikut senang. Ketika mereka bergembira, beliau ikut gembira. Dan dikatakan oleh Imam al Qayyim bisa jadi kegembiraannya Rasulullah lebih besar dari kegembiraannya Ka'ab bin Malik itu sendiri. Kegembiraannya Rasulullah mungkin bisa jadi lebih besar. Rasulullah lebih bahagia dari kebahagiaannya Ka'ab. Karena saking sayangnya Rasulullah dengan Ka'ab bin Malik Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga bergembira atas taubatnya seorang hamba. Kamu ketika taubat, kamu ketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosamu, kamu mungkin bahagia. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia lagi ketika kamu bertaubat. Karena Allah sangat sayang. Karena Allah itu sangat mengasihi hambanya. Sehingga ketika hamba itu kembali kepada jalannya, Allah itu lebih bergembira, lebih bahagia sebagaimana dalam hadis. Dan kegembiraan Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana kegembiraannya makhluk. Karena wajahu atau kemarin <clears throat> seakan-akan wajah beliau adalah penggalan rembulan yang berkilau. Jadi ini adalah tasbih diserupakan saking saking bercahayanya wajah Rasulullah ketika bahagia maka seakan-akan wajah beliau itu adalah penggalan sepenggal bulan yang bersinar. Ini dikatakan oleh para ulama, kenapa kok nggak dikatakan seperti bulan gitu saja kok dikatakan fit'ah, sepenggal. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Adam di sini juga dibahas juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya ucapannya Ka'ab bin Malik terlebih beliau adalah seorang pujangga tidak mungkin mengucapkan seperti ini hanya kebetulan tapi pasti ada maknanya di dalam membuat tasbih sang para pujangga itu mereka adalah ahlinya dalam membuat tasbih karena rata-rata puisi itu dipenuhi dengan tasbih dengan penyerupaan maka nggak mungkin mereka apalagi Ka'ab bin Malik termasuk senior dalam syair dalam puisi. Kemudian mereka mengucapkan kitah di sini atau salah ucap. Enggak mungkin. Maka maknanya yang dipilih oleh para ulama Kenapa tidak diserupakan seperti bulan sepenuhnya bulat semuanya? Karena bulan itu ada bagian hitamnya. Sehingga kitah di sini sepenggal rembulan ini adalah untuk mengeluarkan dari bagian yang yang hitam, paham? Jadi bulan ketika bulan purnama itu pasti ada bagian hitamnya. Maka ini untuk mengeluarkan dari bagian hitam tersebut jadi tidak diserupakan dengan seluruh bulan, tidak seluruh tidak diserupakan dengan seluruh bagian bulan tapi sepenggal atau penggalan dari bagiannya yang berkilau dan bersinar. Itu yang dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Ali bin Adam. Adapun Al-Hafidh Ibn Hajar merojihkan yang lain. Anda bisa lihat syarahnya. Karena wajah kita atu kemarin. Kalau wa kunna na'rifu dalik. Kata Kaab dan kami sudah biasa tahu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu sedang sedih, sedang bahagia, sedang senang. Itu kita sudah biasa. Wa kunna na'rifu dalik. Ini menunjukkan para sahabat dahulu itu perhatian dengan Rasulullah. Seluruh ekspresi dari wajah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu di diperhatikan dan dilihat kandungan maknanya. Maka seharusnya kita juga seperti itu harus bisa membaca dari ekspresi wajah guru kita, para pengajar kita, bagaimana apakah mereka sedang senang, apakah sedang sedih, apakah sedang butuh dibantu ataukah tidak. Ini kita harus tahu. Sebagaimana para sahabat dahulu juga mereka membaca dari wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala falamma jalastu baina yadai maka tatkala tadi kan masih berdiri. Tatkala aku duduk di depan beliau baina yadaihi duduk di depan beliau qultu ya Rasulullah maka aku katakan ya Rasulullah Inna min taubati an an khali amin mali sadaqatan ilallahi wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam. Momen ini terakhir terjadi kapan? Ka'ab bin Malik duduk di depannya Rasulullah yaitu 50 hari yang lalu. Dari kisahnya Ka'ab bin Malik ketika beliau duduk di depannya Rasulullah sedang dimarahi, sedang mendapatkan perlakuan marah dari Rasulullah dan sekarang harus bertemu pertama kali dengan Rasulullah dalam keadaan beliau bergembira, maka alangkah indahnya pertemuan ini, pertemuan pertama harus berjumpa di dalam kegembiraan setelah 50 hari yang lalu pertemuan terakhir berjumpa di dalam kesedihan dan kemarahan. Ini adalah pertemuan yang terindah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan beliau dalam keadaan beliau senang. Maka aku katakan wahai Rasulullah sesungguhnya di antara bentuk sebagai bentuk taubat saya inna min taubati sebagai bentuk rasa syukur dari taubat saya dan juga sebagai bentuk kesempurnaan taubat saya. Hendaknya saya itu atau saya akan melepas an an khali'ah, akan melepaskan akan memberikan min mali dari sebagian harta saya. Atau min di sini hanya litak dia, maknanya semua harta saya. Sesungguhnya di antara bentuk sebagai bentuk taubat saya, saya akan melepaskan apa yang saya miliki sebagai sodakoh ilallah, sebagai sodakoh karena Allah, tulus karena Allah dan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilallah wa ilah rasulih ini bukan kok diberikan kepada Allah atau diberikan kepada Rasulullah, maknanya adalah tulus. Jadi karena saya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa dimaafkan, maka saya sebagai bentuk rasa syukur saya, saya akan sodakoh dengan harta saya Harta saya akan saya lepas sebagai bentuk sodakoh kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini sebagai dalil ya ikhwan. Kalau kamu mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa kebaikan akhirat. Seandainya kamu harus membayar dengan duniamu ini nggak rugi. Ini kamu masih untung. Perhatikan. Karena mungkin terkadang kita dalam kehidupan ini untuk mendapatkan kebaikan kadang kita harus rugi dunia. Kadang kita harus berkorban dunia. Ini kalau seandainya kamu berkorban dengan duniamu itu kamu gak rugi. Ketika kamu mendapatkan pelajaran yang terbaik, pelajaran yang paling berharga dalam hidupmu. Berupa kejujuran. Kamu bisa menjadi orang jujur. Kamu bisa menjadi orang yang baik. Seandainya kamu itu rugi dunia, ini kamu gak rugi. Kamu masih untung. Karena Kaab di sini sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia nggak bersodako pun nggak apa-apa, tapi masih tetap sebagai tatawu. Tetap Kaab bin Malik tetap bertekad untuk melepas hartanya sebagai bentuk sodako. Maka seandainya disuruh bayar saja, pasti akan dilakukan. Oh nggak disuruh saja Kaab masih me memberikan hartanya, padahal Allah nggak minta, Rasulullah juga nggak minta. Maka seandainya kamu dituntut untuk rugi dalam sebagian duniamu, rugi dalam sebagian hidupmu, untuk mendapatkan keselamatan akhirat, ini kamu gak rugi. Seandainya kamu berkorban hartamu, kehilangan pekerjaanmu, kehilangan masa depan duniamu, demi menyongsong masa depan akhirat, ini kamu gak rugi, kamu masih untung banyak. Ini, maka Jangan sampai kemudian kita itu merasa sayang dengan harta kita. Untuk menebus keselamatan kita di akhirat, jangan sampai kamu lebih menyayangi hartamu. Makanya termasuk hal-hal yang bisa menebus dosa adalah sodako. Sodako itu bisa menyiram, bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Maka jangan lebih menyayangi duniamu daripada akhiratmu. Seandainya kamu harus rugi dunia dan kamu selamat di akhirat, ini adalah untung yang banyak faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Ka'ab bin Malik tahu betapa berharganya taubat ini betapa mahalnya taubat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau merasa hartanya itu semuanya adalah remeh, gak popo, PN Jadi beliau merasa remeh. Harta yang segitu banyak seketika menjadi remeh tatkala harus disandingkan dengan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Hartamu yang segitu banyak ketika ia kamu sandingkan, ketika engkau sandingkan dengan kebaikan akhirat, keselamatan akhirat, hartamu itu enggak sebanding. Masih jauh lebih berharga, lebih mahal keselamatan akhirat. Makanya Kaab langsung berniat, bernazar sesungguhnya di antara bentuk taubatku, hartaku saya sodakohkan semuanya. Langsung nggak ada harganya. Harta yang dia sayangi, yang selama ini dia sayangi, langsung seketika menjadi nggak ada harganya tatkala disandingkan dengan apa? Dengan keselamatan akhirat. Maka ini harus menjadi inspirasi bagi kita ketika kita mendapatkan keselamatan akhirat kok seandainya kita harus rugi dunia ini nggak rugi masih untung banyak seharusnya seandainya kamu kehilangan seluruh hartamu tapi kamu selamat di akhirat ini kamu masih untung banyak. Dan ini juga termasuk dalil bolehnya seseorang itu tasyakur, syukur dengan sodakoh sebagai bentuk misalnya kamu sembuh kemudian kamu mengucapkan syukur kepada Allah dan kamu sodakoh dengan hartamu karena diberikan nikmat ini boleh seorang sodakoh karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ini boleh Walaupun syukur yang paling utama adalah dengan perbuatan. Sebagaimana nanti akan datang dari Ka'ab bin Malik juga. Ya Rasulullah, sesungguhnya di antara bentuk taubatku adalah aku itu melepaskan hartaku sebagai sodakoh kepada Allah dan Rasulnya. Menebus dirinya sendiri di dunia. Sebelum kamu nanti terlambat dan ingin menebus dirimu sendiri di akhirat, Bukan hanya dengan harta, tapi dengan anakmu, dengan istrimu, dengan semua yang kamu miliki, kamu akan ingin untuk menebus dirimu sendiri di akhirat nanti. Maka sebelum terlambat, sebelum segala sesuatu tak ada lagi kesempatan, tebuslah dirimu sendiri di dunia ini dengan amalan soleh. Nanti kalau di akhirat kamu ingin menebusnya, enggak laku sudah. Ya waddul mujrimu lau yaftadi min adab yaumi idim bibani wa sahibati wa akhi maka Ka'ab ibnu Malik di sini ingin menebus dosanya dengan dengan dengan sodakoh. Walaupun sudah dimaafkan, tapi ingin masih ingin lagi menebusnya dengan sodakoh. Karena sodakoh itu bisa memadamkan dosa sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah bersabda, "Amsik ba'dha malika fa huwa khairun lak." Tahanlah sebagian hartamu, Jangan semua, jangan disodakokan semua. Karena itu lebih baik darimu, lebih baik bagimu untuk masih menahan sebagian harta, nanti kamu manfaatkan untuk anak istrimu. Jangan diberikan semuanya. Ini menunjukkan seorang dalam mengolah harta itu juga harus pandai. Jangan salah langkah dalam mengolah harta. Kalau seandainya memang keluarganya itu butuh, maka itu lebih baik jangan kemudian hartanya disodakokan semua padahal keluarganya butuh. Nanti keluarganya minta-minta atau dirinya sendiri nggak sabar dan minta-minta. Adapun Abu Bakar yang beliau sodakoh dengan seluruh hartanya karena memang Abu Bakar sudah orang yang ridho dan rela. Demikian juga keluarganya juga sudah ikut rela semuanya. Jadi nggak apa-apa disodakokan semua. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya membiarkan orang itu sodakoh dengan semua hartanya, ada kalanya menahan karena tahu per orang itu beda-beda. Maka setiap orang beda, ada yang tawakalnya itu besar, sebagaimana Abu Bakar, maka sodakoh dengan seluruh hartanya nggak apa-apa. Istri, anak istrinya juga nggak apa-apa. Yang tanya itu cuma bapaknya, mana hartamu? Maka karena bapaknya buta, akhirnya dipegangkan kepada batu. Ini lupa. pak. Dikira bapaknya apa? Itu adalah uangnya, padahal itu adalah batu. Abu Bakar nggak bohong, ini harta ini juga termasuk harta saya batu. Itu. Pak? Jadi ada sebagian yang memang boleh untuk sodako dengan semua hartanya dan ada yang lebih baik untuk menahan sebagian hartanya sebagai kebutuhan keluarganya. Dan di sini dalam riwayat yang lain disebutkan sepertiga. Kaab bin Malik akhirnya hanya memberikan sepertiga dari hartanya. Yang dipegang, yang ditahan lebih banyak. Dalam riwayat yang lain. Faqala qultu qala faqultu fa inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Ya Rasulullah betul ya. Saya menahan, yang saya tahan adalah bagian saya yang dapat dari ghanimah Khaybar, perang Khaybar, perang sebelum ini, sebelum Tabuk. Khaybar adalah peperangan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan ghanimah yang sangat-sangat besar sekali karena Khaybar adalah termasuk bumi yang kaya. Penuh dengan tanaman, penuh dengan kebun. Itu. Wa'adakumullahu maghanima katsiran dan ta'khudunaha fajalalakum hadhi wa kafaidian nasi ankum. Itu adalah Khaybar. Tanah yang subur, tanah yang makmur, tanah yang kaya raya. Kemudian berpindah tangan kepada kaum muslimin. Sehingga menjadi ghanimah. Maka Ka'ab bin Malik punya bagian dari Khaybar ini. Dan inilah yang dipegang. Ya wis, yang yang saya yang saya ambil adalah bagian saya yang di Khaybar. Sisanya tak kasihkan semua Rasulullah untuk sodakoh. Qala wa qultu ya Rasulullah, kemudian aku katakan wahai Rasulullah, innallaha innama anjani bisidq. Wa inna min taubati an la uhadditha illa sidqan ma baqitu. Maka kata Ka'ab bin Malik bukan hanya Ka'ab bin Malik bukan hanya bercerita akan sodakoh, tapi beliau juga berazam, bertekad untuk tidak berdusta selama-lamanya. Karena beliau mengatakan, Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah hanya saja menyelamatkanku ini dengan kejujuran, dengan sebab kejujuran. Saya sudah selamat ini ya Rasulullah adalah karena saya memilih untuk jujur, karena Allah menyelamatkan saya dengan jujur. Maka termasuk bentuk taubat saya. Hendaknya saya tidak akan bercerita kecuali dengan kejujuran selama saya masih hidup. Ma itu pada sisa-sisa umur saya. Ma bagi itu, ma jintorfiyah. Selama saya hidup, setelah ini saya nggak akan pernah berdusta sama sekali. Jadi berazam karena saya sudah Allah karena Allah sudah menyelamatkan saya dengan kejujuran, maka selamanya saya nggak akan pernah berdusta lagi. Walaupun tanpa ini pun dusta tetap haram, tapi ini adalah azam yang kuat dari Ka'ab bin Malik. Karena pertama, beliau sudah Allah selamatkan. Orang kalau sudah diselamatkan sama Allah nggak pantas untuk mundur lagi. Paham? Ini sebagai dalil bahwasanya orang kalau sudah dibuat Allah maju, jangan mundur lagi. Kamu sudah pernah mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam, memeluk sunnah. Menjadi seorang salafi, maka jangan kamu mundur lagi. Paham? Wa an yakraha an ya'udha fil kufur kama yakrahu an yukdaba nar kata Rasulullah. Kamu sudah diselamatkan oleh Allah. Sudah menjadi orang yang jujur. Jangan kemudian kamu mundur lagi menjadi para pendusta lagi. Kamu sudah diselamatkan oleh Allah dengan hidayah. Jangan kamu itu mundur lagi. Itu. Jadi ini termasuk janji dari Ka'ab bin Malik. Karena Allah sudah menyelamatkannya dengan kejujuran. Maka ia berazam, ia bertekad dan berjanji pada dirinya sendiri dan pada Rasulullah dan pada Allah semuanya. Ia tidak akan berdusta lagi. Karena Allah sudah menyelamatkannya, maka tidak layak bagi seorang hamba untuk mundur setelah Allah Subhanahu wa taala membuatnya maju. Poin yang kedua. Karena Ka'ab bin Malik di masa-masa yang paling sulit saja sudah Allah selamatkan dengan jujur, maka tidak ada alasannya lagi untuk berdusta pada masa-masa yang lebih ringan daripada itu, paham? Wong dalam masa-masa yang paling sulit saja Ka'ab bin Malik milih untuk bertahan Masa nanti sekiranya ada ujian yang dibawanya kok malah milih mundur. Ini kan masa-masa paling sulit. Yaitu ketika perang tabuk. Apakah Ka'ab bin Malik milih jujur ataukah enggak? Wong dalam kondisi yang paling sulit, kondisi yang paling kritis saja Ka'ab bin Malik berhasil untuk jujur. Masa nanti pada kondisi yang lebih, pada ujian yang lebih rendah daripada itu kok milih untuk berdusta? Enggak pantas. Kamu sudah pernah menang lewat lawan orang 10. Masa lawan orang dua saja kalah? Ngono lo, paham? Di masa-masa kritis, Ka'ab bin Malik berhasil untuk jujur. Maka tidak patut dan tidak ada alasan sama sekali untuk tidak jujur di masa-masa yang lebih mudah daripada itu sudah pernah menang melawan orang 10, masa besoknya lawan orang 5 kalah. Pantes. Dan ini juga sebagai dalil bahwasanya orang yang sudah Allah berikan nikmat, maka hendaknya menjaga nikmat itu dengan ketaatan. Sebagaimana juga Nabi Musa, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin ya Allah. Atas dan juga berkat engkau memberikan nikmat kepadaku, maka aku nggak akan maka aku sudah tidak akan menjadi dhahiran lil mujrimin, tidak akan pernah membantu orang-orang yang buruk lagi. Jadi seharusnya gitu. Ini namanya syukur bil fi'l. Ini namanya syukur bil fi'l. Kalau tadi namanya syukur bilmal, sodako. Bersyukur dengan harta, dengan bersodako. Kalau ini bersyukur dengan fi'il. Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan aku nikmat yang amat besar. Bahkan ini yang terbesar dalam hidupku setelah Islam. Bagaimana akan datang? Maka sebagai bentuk rasa syukurku kepada Allah, aku akan menjaga nikmat ini yaitu dengan cara apa? Berbuat taat terus, nggak lagi berdusta karena dusta adalah termasuk kejahatan maka ini termasuk sebagai dalil menjaga nikmat dengan taat. Nikmat itu tidak ada sesuatu yang bisa untuk dipakai menjaga nikmat kecuali dengan taat. Dicatat. Tidak ada sesuatu yang dipakai untuk menjaga nikmat yang lebih kuat, yang lebih bagus daripada ketaatan. Kamu ingin nikmatmu, nikmat yang ada pada kamu itu abadi dan kekal, jagalah dengan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang dipakai untuk menjaga nikmat yang lebih besar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Paham tadi tiga poin dalam ucapan wa inna min taubati an la uhadditha illa sidqan ma baqitu. Jadi berazam bertekad selamanya saya sudah nggak akan pernah berdusta lagi. Itu ya kawan mungkin pada hari ini sisanya insya Allah akan kita baca di pertemuan yang akan datang dan berhubung terawihnya pada pertengahan malam maka Pak Dalisha anak-anak diharap untuk ngaji sebentar biar apa fungsinya biar tetap menjaga kondusif biar nggak langsung rame karena umahat masih teraweh ya biar nggak langsung bikin bising dan biar nggak bikin tashwish kepada yang umahat yang sedang tarawih nanti ba'dal isya an